قال جاء حبر من اليهود Dan Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada suatu hari datang Habr. Habr adalah apa? Alul ilm dari kalangan Yahud. Nah, Habr adalah alul ilm dari kalangan Yahud. Orang yang berilmu dari kalangan Yahud. Maka ia tadi seorang yang berilmu dari kalangan Yahudi tadi berkata faqala innahu idza kana yaumal qiyamati inna idza kana yaumul qiyamati ja'alallahu ja'alallahu samawati ala isba wal aradina ala isba wal ma'a was ala isba wal khalaiqa ala isba Berkata Habr tadi, ahlul ilm dari kalangan Yahud, bahwasanya nanti apabila hari kiamat, Allah menjadikan langit-langit itu pada satu jari. Ini jarinya Allah. Dan bumi-bumi dijadikan juga pada satu jari. Diletakkan. Walma dan air seluruhnya dalam satu jari. Wasaro. Saro juga arat Taro itu adalah apa mananya? Bumi. Wama tahta saro. Gimana ayatnya Bagaimana Wama tahtas saro. Siapa yang hafal sebelumnya ayatnya? Hmm. <clears throat> ah. Wama wama ma takaffara. Naam. Wasara <clears throat> al asbab dan dijadikan juga sara tadi bumi seluruhnya pada satu jari. Wal ek dan seluruhnya dijadikan juga oleh Allah pada satu jari. Ini jarinya Allah. Summa yahuzzuhunna. Apa mana yahuzzu? Hah? Ah, salah. Ah, kamu rezeki. Ah, Dur. Hajar. Yahuzzu ini fi'il isim. Apa artinya Yahuzi Makanya persiapan. Beli kamus enggak dapat dibuka. Harus seperti ini ya ikhwah, perhatikan, antum cari makna-maknanya. Cara belajar seperti itu. Isba ini juga dicari apa makna isba? Bacaannya banyak. Isba itu bacanya usbu, isba. Hmm? Delapan bacaan. Apa maknanya siapa yang bisa yazidni? Yahuzu. Menggerakkan, menggoncang. Hazza yahuzu menggoncang. Hazza sejarah. Meng, apa? Menggoncang pohon. Menggerak-gerakkan. Biar rontok. Taunya biar rontok buahnya itu namanya hazza yahuz. Jadi aku ya, perhatikan belajar itu tanda belajar yang serius itu demikian dilihat di kamus, beli kamus, dilihat persiapan. Semua nah kemudian <clears throat> itu tadi seluruhnya yang terletakkan oleh Allah di atas jari-jarinya tadi digoncang oleh Allah. Tsumma yaqul kemudian Allah berkata, "Anal maliku, anal maliku." Aku adalah raja, aku adalah raja. Falakat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhaku, maka kata Abdullah, maka sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Hatta badat nawajidu sehingga terlihatlah lad. Badat maknanya dhaharah. pada yabdu nampak. Bada yabdu ya nampak. <clears throat> Sehingga nampak sampai nampak <clears throat> gigi gerahamnya. Kenapa? Kok ketawa? Sehingga nampak gigi-gigi geramnya Rasulullah SAW takjuban dikarenakan terheran. Dan dikarenakan membenarkan perkataannya. Lekaulihi. Dan merihi ini kembali kemana arahnya? Ah. Ah. Kembali, kembali kepada Haber, Kembali kepada alul dari kalangan Yahud tadi. Terheran dan membenarkan perkataannya tadi si Haber tentang apa yang ia ceritakan nanti pada hari kiamat Allah menjadikan langit-langit di atas satu jari, seluruh bumi di atas satu jari, air dan seluruh bumi juga di atas satu jari. Dan semua makhluk di atas satu jari. Kemudian digoncang. Kemudian Allah mengatakan saya raja adalah saya, adalah raja, saya adalah raja. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga nampak sampai nampak gigi-gigi geramnya. Karena terherannya Rasulullah dan karena membenarkan perkataannya Habr tadi. Kalau salah diingkari, kalau lah salah pasti diingkari. Kenapa? Karena Rasulullah diwajibkan untuk mensampaikan syarat yang benar, mengingkari perkara yang mungkar, membenarkan perkara yang benar. Enggak mungkin didiamkan kalau memang salah. Kalau kita bisa juga mendiamkan perkara yang salah. Ini ya kan? Karena diam kita ini bukan sebagai pembenaran, Pembenaran kita terhadap perkara juga enggak harus benar, bisa jadi salah karena kita nggak maksum. Nah, paham itu? Adapun kalau Rasul itu mendiamkan atau tadi diantaranya ketawa, tapi ketawa tadi dijelaskan oleh beliau Abdullah bin Mas'ud telah anhu terheran dan membenarkan perkataannya Haber tadi. Semua kala kemudian Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma qadarullah kau qadari. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan kepadanya. Pada Allah. Ila qawli yusrikun. Hadis ini juga riwayat Imam Muslim. Bagaimana mutafakun alaihi. Taib. Maka kita harapkan untuk semua para hadirin dasarnya yang sudah memiliki kemampuan membaca, jangan lupa kamusnya. Ya kan? Jangan lupa kamusnya dalam materi semua yang kita lewati. <clears throat> Karena ilmu belajar itu belajar itu seperti itu apa sifatnya belajar, disiplin belajar itu seperti itu. Jangan <clears throat> gunakan waktu yang tidak berguna. Seperti main bola yang hari-hari main bola ini juga benar-benar harus dikurangi. Berkata sahabat bin Bas rahimahullah taala as penjelasan tentang hadis di atas. Huna dikru arba'ati as-sabi. Dan saya daripada hadis ini mana? Semayakul anal maliku anal maliku. Ini perkataan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Mahfum? Ini perkataan Allah Azza wa Jalla anal maliku anal maliku. Ini adalah perkataan Allah nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam bab yang tadi kita lewati. Bab perkataan Allah nanti pada hari kiamat bersama para malaikat dan yang lainnya. Para ambiak dan para dan yang lainnya. Di sini disebutkan, di sini penyebutan empat jari bagi Allah Ta'ala. Wa fir riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, ada tambahan lafad. Waj'al jibala wassajara ala isba. Dan Allah menjadikan gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari. Al-usbu al-khamisah, ini pada jari yang kelima. Sibal, gunung-gunung, sajar, pohon-pohon dijadikan pada isbit juga ini jari yang kelima al-usfu al-khamisah. Kenapa dikatakan khamisah? Kenapa bukan khamis? Karena saya ada dalam ma'an ma'annas. Dikatakan khamisah, bukan khamis. Ya di yumna, ya di yusra. Tanganku yang kanan yumna, manas, Yang kiri yusra. Manas kalau mudakar ya yasar dan ya yamin. <clears throat> Perhatikan ya, Pak. wala mukhtasarun. Yani ini adalah hadis yang ringkas. Wala muhtasarun ini adalah hadis yang ringkas, lafadznya mananya ringkas. Al-asabi'u khamsatun lahu subhanahu. Al-asabi' jari-jari adalah lima bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki jari-jari yang ada lima. Mahum memiliki dua mata. Bukan memiliki mata-mata banyak, memiliki apa? Banyak mata dan dua mata tapi memiliki dua mata. Hadis yang telah kita lewati. At-Dajjal awar wa rabbukum lasabi awar wa mana awar? matanya cacat sebelah. Buta sebelah namanya awar. Merabukmu merasa bahwa awar mata Arab kamu. Tidak, eh, mata Arabmu, mata Arabmu di dalam memiliki mata yang buta sebelah. Berarti matanya du, dua. Itu pendapat yang rajih. Dari kalangan ahli ilm. Jadi seri-serinya adalah lima. Penjelasannya, perhatikan la tusabihu sifatil makhlukin. Kenapa dibaca sifati? Kenapa sifati? Kenapa bukan sifata? Ah. Mana bukumu? Hah? Hah? Enggak apa-apa. Hmm. La tusabihu sifatil makhlukin sifat. Ini kalau kita ambil dari sisi mana, salim maka mansub dengan kasroh. Jari-jarinya yang tadinya ada lima tidak menyerupai sifat-sifatnya makhluk. Tidak menyerupai jari-jarinya makhluk. Kenapa? Karena Allah Maha Esa. Qul wallahu ahad. Ahad. Esa. Berarti tidak ada tandingan bagi Allah dalam semua apa yang dimiliki oleh Allah. Sifatnya, zatnya. Tidak ada tandingan, tidak ada serupa. Walam Yakun lahu kufuan ahad. Enggak pernah ada bagi Allah itu sepadan. Seorang pun enggak pernah ada seorang pun yang menyepadani Allah yang serupa dengannya berarti datnya, sifatnya enggak ada yang serupa dengan sifatnya makhluk. Apa malam yakun malam yakun lahu enggak pernah ada lahu bagi Allah kufuan semisal sepadan. Tidak pernah ada seorang pun yang sepadan dengan Allah. Baik sifatnya ataupun datnya. Maka nah, oleh itu jari-jarinya Allah yang ada lima. tidak serba dengan jari-jarinya makhluk. Cuma sama namanya saja. Kita punya jari, Allah punya jari. Tapi pada hakikatnya bentuk jarinya nggak ada yang sama. Allah yang maha tahu. Paham? Jari-jari kita serba memiliki kekurangan. Jari-jarinya Allah maha sempurna yang mutlak kesempurnaannya. Maka dikatakan di sini kama anna wajahu wa yadahu wa sahiro sifatihi. Iwawu itu wawu zaidah itu salah setak. Perhatikan wawunya itu wawu yang perlu dihapus. Sebagaimana wajahnya Allah, tangannya Allah dan seluruh sifat-sifatnya Allah. Wawu itu wawu yang dihapus itu. Wa sifati bukan wa sa'ira wasfatihi tapi wasaira sifatihi. Dan seluruh sifat-sifatnya la tusyabihu sifatil makhlukin, tidak menyerupai sifat-sifatnya para makhluk. Maka ya, ilmunya Allah enggak serupa dengan ilmunya makhluk. Allah punya wajah enggak serupa dengan wajahnya makhluk. Allah punya mata enggak serupa dengan matanya makhluk. Allah punya pendengaran enggak serupa dengan pendengarannya makhluk. Ayo, Allah punya sifat datang enggak serupa dengan datangnya makhluk. Allah semua sifat turun enggak serupa dengan sifat turunnya makhluk. Baca Arab wal malaku sofan sof. Allah memiliki sifat istiwa. Di atas ars Enggak serupa dengan istiwanya makhluk di atas sehingga sananya makhluk. Maafkan. Ayo. Semua memiliki kesamaan dalam sisi nama penyebutan saja. Lihat hakikat tadi apa yang dikaitkan dengan masalah sifat nggak serupa dengan sifatnya makhluk. Ini pemahaman yang gamblang gampang, mudah dipahami. Tapi karena banyaknya kerancauan dalam masalah ini sehingga kaum muslimin terombang-ambingkan. Ia ya, memahami dengan pemahaman benar dikatakan sebagai kelompok mujassima katanya. Atau apa pemahaman mujassima? Kelompok yang mengatakan Allah itu serupa dengan makhluk. Musabbiha yang menyerupakan makhluk. Dan itu kufur. Maka banyak sekali di antara mereka yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah dikarenakan kejahilan mereka dan di antara juga di antaranya ada yang dikarenakan kedengkian mereka. Maka sehingga ahlu sunnah zaman dicapekkan. Kaum muslimin dicapekkan. Dilelahkan dengan adanya pemahaman batil dari alul bidah dipasarkan melalui beberapa universitas, beberapa pesantren, bahkan ribuan pesantren. Jutaan manusia terkecoh, tersesatkan dalam pemahaman perkara ini tentang masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah kita semua yang benar merasa asing di pertengahan mereka merasa asing di pertengahannya mereka ahlul berbeda Maka itu perhatikan fitnah yang begitu berkecamuk dalam masalah ini mudah-mudahan aja kita semua diselamatkan oleh Allah. <clears throat> Sampai akhir hayat. Qal falahul kamalul mutlak min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala falahu maka baginya Allah maka baginya Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala segi. menkuli wujud Dari seluruh segi. Maha suci Allah dan maha tinggi. Mahfum? Memiliki sempurna yang mutlak. Kalau seorang memiliki sempurna bil, bukan mutlak, mukaya Sempurnaan dalam ini dalam ini tertentu. Itu pun nisbi, relatif. Nisbi. Kalau mutlak udah nggak lagi nisbi, nggak lagi relatif. Allah SWT memberikan yang mutlak bukan relatif. Nggak ada tandingannya. Maka dikatakan oleh beliau Sa'id bin Bas laisa kamitslihi say'un wa huwas samiul basir. Laisa saya say'un. tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Tidak ada yang sesuatu yang menyerupai Allah bukan dalam dalam arti semua sifat Allah ditiadakan karena khawatir serupa dengan sifatnya makhluk tidak, tapi sifat Allah ditetapkan dan disucikan dari serupanya dengan sifat makhluk. itu dua baru yang benar. Tapi mereka membalik. Untuk mensucikan Allah, sifat Allah ditiadakan, ditaktil, diingkari. Alasannya demi mensucikan Allah dari sifatnya makhluk. Biar nggak serupa. itu terbalik. Terbalik, berarti kan Akidah yang terbalik. Dan khususnya di zaman sekarang ini banyak manusia yang pemahamannya terbalik tertukar. Yang benar ditukar dengan yang salah. Yang hak ditukar dengan yang batil. Ayat ini laisa kami sayun sebagai bentuk pensucian. Bentuk pensucian akan semisal dengan makhluk, tapi mereka Ayat ini untuk apa? Untuk mengingkari sifatnya makhluk. Padahal Allah bilang wa huwas samiul basir dan dia Allah adalah maha mendengar, maha melihat. Berarti pendengarannya enggak serupa dengan pendengarannya makhluk. Demikian juga basarnya Allah, penglihatannya Allah enggak serupa dengan penglihatannya makhluk. Pendengarannya Allah enggak serupa dengan pendengarannya makhluk. Demikian pula pasarnya Allah, penglihatannya Allah nggak serupa dengan pasarnya makhluk. Maka oleh itu semua sifat-sifatnya Allah nggak serupa dengan sifatnya makhluk, dan antaranya jari. Rapi. Kalau gede kono bu. Wen ada orang ngurung kono. Balik ini, begini, ini. Terbiasa kamu jadi besar kayak gitu nanti. Ahmad, gedung sini. Kalian terbiasa. Ada orang sih kamu ngobrol sana cerita nanti pada sana. Pas. Gimana? Namamu rapi, tapi kamu gak rapi. <clears throat> Perhatikan. Perhatikan di sini perhatikan laisa kamil seun wa basir wa was wa basir. Nah ini ya perhatikan akidah ini jangan antum menganggap enteng. Dikira nanti ada orang yang bersongkok, berjenggot, pakainya setengah betis, pakai sarung, pakai koko. Kemudian dia halus sunnah. Kadang dia adalah seton. Seton dia. Orang yang paling dongkol dengan akidah yang benar. Dan yang paling pintar cerita untuk membantah. Dan yang paling memukau dalam ketika dia cerita sehingga banyak manusia yang tertipu. Maka jangan kau kira kemudian jenggotnya panjang, udah agak putih semir merah. Ya kan? Pakai songkok, pakai kopiah, ya. basuh setengah betis, pucuk koko dan semisalnya, punya santri sekian dan sekian. Dipanggil Pak Ustadz, Pak Yai ternyata apa? Syaitan. Mewakili pemahamannya Fir'aun. Melanjutkan pemahamannya Fir'aun. Fir'auni. Kenapa? Karena diantara paman mereka adalah mengingkari tentang istrinya Allah di ars. Ini adalah matanya Fir'aun. Fir'aun bilang kepada siapa? Siapa? Siapa yang disuruh Fir'aun untuk bikin tangga biar dia mau naik ke langit sana? Haman. Ya Haman. Bakal Fir'aun ya Haman ibni li. Apa mana ibni? Bangunkan. Abana ya bani ibni. Bangunkan. Bikinlah bangunan untukku wahai aman tangga-tangga. Ya, lali ablul asbab. Mudah-mudahan aku bisa naik ke tangga-tangga sana, langit. Asbab samawat, tangga-tangga langit. Fatali ila ilahi Musa, aku akan lihat sembahnya Musa. Kata Fir'aun, wa inilah azunnuhu kadiban. Kata Fir'aun, dan saya yakin Musa ini bohong. Kalau dia punya sembahan di atas. Sekarang suka demikian orang yang bersongkok, berjubah, jenggotnya panjang, setengah betis, ternyata apa? Dia bilang Allah berada di mana-mana. Itu Wahabi ajanya yang ngomong Allah di atas langit gitu. Nah, itu begitu. <clears throat> Maka kadang seperti orang yang bersongkok pakai jubah ternyata apa? Memiliki aliran fir Fir'aun melanjutkan pemahamannya Fir'aun. Fir'auni. Maka dengan demikian perhatikan al-sunnah wal jamaah alhamdulillah. Semoga saja dijaga oleh Allah. Terus sampai detik terakhir dalam kehidupan dunia ini. Maka saya berbahasa Allah Ta'ala, lakin istafadu minal hadis. Akan tapi diambil istifadah, diambil faedah dari hadis-hadis. Terkait dalam masalah ini, anna lahu yadan. Bahwasanya Allah memiliki tangan. Wanna lau ashabi akam dan bahwasanya Allah memiliki jari-jari yang jumlahnya lima. Wanahu annahu yaumal qiyamati yahmilu hadil ya ala tilkal ashabi. Dan sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat akan membawa langit lang apa semua makhluk ini di atas jari-jari tersebut wayahuzzuha dan menggoncangnya dan Allah menggoncangkannya hazza yahuzzu Wayakulu dan dia berkata, Allah kata anal maliku, anal jabbar. Saya adalah raja, saya adalah jabbar. Ainal jabbarun. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang diktator? Nah, Alal mutakabirin mana orang-orang yang penyombong. Nah, Anal Jabbar. Maha kuasa. Mana orang-orang yang menganggap mereka para diktator, sokang, tukang paksa. Nah, perhatikan. Tapi perhatikan sini soal soalu maktubun habar. Ya Syekh. Maktubun habar. Tertulis habar. Apa mana maktub? Tertu? Tertulis. Kata bahayak tubuh. Kataban wa kitabatan. Bahwa katim ladaka maktub tertulis yang ditulis. Ini tertulis habar. Ya Syekh. Jawabannya la. Walat La, bukan. Bukan la golato bukan salah, bukan artinya la golato bukan salah. Artinya apa? Enggak. Itu salah, itu bukan kok la golato tidak salah. Itu ya pak La itu salah, itu maksudnya itu. Ini dua kalimat la. Enggak, enggak, enggak benar. golato salah. Hiber atau haber yang benar hiber atau haber, bukan habar, bukan habarun. Tapi yang benar adalah hibrun atau habrun. Hmm? Bukan habarun, maka dikatakan la Mualat. Kalau dibaca habar atau tertulis habar. Bilu ini dengan dua bacaan dua bahasa Bikasril ha wa fathah dengan hak yang dikasrot dan dengan hak yang di fathah. Ama fathul ba golatun adapun baknya di fathah salah. Habrul minal ahbar. semanya ahbar. Habrun minal ahbar. Datang seorang alul ilm dari kalangan Yahud. Wajah Rasulullah Wasallam tadi bilang seperti itu. Asyahid yang diambil saksi dari hadis ayat ini yang di sini adalah talal ayat alaihi wasallam syahidun lima qalal habru. Lima bukan lama, lima. Rasulullah membaca ayat tadi wa ma qadarullah kau dari wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal kiamah. Dan seluruh bumi nanti digenggam oleh Allah. Itu adalah sebagai saksi kebenaran terhadap apa yang dikatakan oleh Haber tadi. Haber atau Hib? Pama qadarul ka qadrihi wal ardu zaman qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan di dalam mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Sedangkan bumi seluruhnya pada genggamannya nanti pada genggamannya Allah nanti pada hari kiamat. Dan langit-langit was samawati matwiyatun dan langit-langit dilipat terlipat dengan tangan kanannya. Matwiyat. Tawa yatwi. Ya kan? Tayyan. Masternya. Bahwa tawin wadaka matwiyun. Matwiyun. Matwiyatun. Hah? Dan langit-langit seluruhnya dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Falahbaruhumul ulama. Nah, tengok. Falahbar. Sama dari kata, dan sama dari kata haber. Atau hiber. Mereka adalah ulama. Ahbar. Sama dari kata habrun. Habrun adalah alim. Dari kalangan Yahud yang berilmu dari kalangan Yahud. Nah, kalau dari kalangan Nasr dikatakan apa? Rohib, Semaknya rohban. Dari ahlu ibadah dari kalangan Nasr. Mereka senang beribadah tapi goblok. Bodoh. Suka beribadah tapi bodoh. Makanya orang-orang sufi itu termasuk menyerupai rahib-rahib dari kalangan Nasr ulama su ulama busuk tahu ilmu nggak mau mengamalkan menyerupai ulamanya Yahud nah apa itu nah. memiliki ilmu tapi nggak diamalkan bahkan mengamalkan sebaliknya menyerupai ulama Yahud itu namanya ulama usu Wal fal ahbaruhumul ulama, ahbaruhum wa ruhbanuhum. Wal ahbar jam'u habr wa yuqalu habr bil kasr. Boleh dikatakan habr boleh dikatakan habr. Nah. <clears throat> tadi anal maliku, anal maliku, anal jabbaru. Nah, itu adalah syaitnya perkataan Allah nanti pada hari kiamat dalam bab ini. Allah punya kalam yang hakiki. Pada yang lain telah kita lihat tadi tentang masalah bilangan jarinya Allah ada li, lima. Enggak menyerupai semua jari-jarinya makhluk. Bahkan jari-jarinya makhluk pun enggak serupa dengan jari-jarinya makhluk yang lain. Sapi punya jari, kambing punya jari, semut punya jari, enggak serupa dengan jari kita. Burung punya jari. Ah, Fauzan, Zan, Ahmad, Zan sama Ahmad, Warungokno, Mbah, Mbah Fauzan. Rungono Mbah. Baik. Hal sebenarnya musabah al bakam samia wa arba'at asar 7514 hadasana Musaddad. Hadasana Abu Awana an data an Safwan bin Muhriz. Anna rajulan sa'ala bin Umar. Bahwasanya seorang laki-laki tanya kepada Ibnu Umar. Apa pertanyaannya? Kaifa sami'ta Rasulullah SAW yakulu fin najwa. Bagaimana engkau mendengarkan Rasulullah? Rasul adalah zat bekerja dengar mendengarkan kaulnya Rasul. Nah, gitu. Rasul didengar, saya dengar batu. Masa batu didengar? Saya mendengar suara pak, batu jatuh. Mabum? Aku mendengarkan dinding ya nggak mungkin. Aku mendengarkan dinding ron, rontok, lah itu baru rontok, dinding rontok. Jadi Sami itu Rasulullah, sami itu kaulah Rasul. Apa yang kau dengar perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata tentang najwa. Apa najwa? Perbincangan Allah. Qala yadnu ahadukum min rabbi hatta Najwa perbincangan pelan-pelan antara Allah dengan makhluknya, dengan apa? Dengan hambanya. Ya dinu ahadukum min rabbihi. Rabbmu apa? Satu seorang seseorang antara kalian mendekat kepada Rabbnya. Ya denu dana ya denu dunia. Seseorang antara kalian mendekat kepada Rabbnya hatta ya yadu'aka nafahu alai sehingga Allah meletakkan fau alaihi. Artinya apa? Apa makna kanafahu? Yakni tidak ada yang lain antara dua zat tadi Allah dan sesaudara kita. Fayakul amil takada wa kada kata Allah setelah orang tadi itu ditanya oleh Allah tanpa ada yang lain mendengarkan. Aamil takada wa kada, wahai fulan dari hambaku. Apakah engkau telah mengamalkan ini dan ini? Apakah engkau telah beramal begini dan begini? Jawabannya seseorang dari kita tadi, naam, iya. Wayakulu, amil takada wa kada dan juga Allah bilang lagi bilang kepada sama iya. dia, engkau mengamalkan gini dan gini, fayakulun na'am. Kata, kata seorang antara kita bilang, iya. Aku mengamalkan. Fayukorriruhu. Nah, maka Allah pun juga mengikrarkan, membenarkan apa yang dia amalkan. Summa yakul kemudian Allah berkata, Ini satar tu alaika fitunia Sungguh aku telah menutupi atasmu telah menutupi kamu dalam ketika kamu beramal itu di dunia sehingga nggak ada yang tahu wa ana ghafiruha laka al yauma dan aku hari ini mengampuni apa yang kamu amalkan tadi mengampuni kamu wa aghfiruha amalan tadi kuampuni untukmu pada hari ini Syaitnya apa? Ini namanya apa? Kalamnya Allah bersama hambanya pada hari kiamat. Wakala Adam. Adam siapa sini? Adam salam? Siapa sini? Adam siapa? Betul. Adam salam, Adam Nabi Adam ada siapa? Bukan. Adam seorang roh. Rawi Adam salam. <laughs> Wakala Adam hadasana Saiban. Hadasana Qatadah, hadasana Safwan an Ibnu Umar sami ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sami itu enggak ditanya kaifa samita. Asyarah wa hadza fi man iktarafa syai'an satarahu Allahu alaihi wa ghafara lahu subhanahu wa ta'ala. Wahada dan ini adalah perkataan Allah pada orang yang iktarofa Iktiraf yaktarif berbuat dosa. Menerjang sesuatu yang Allah tutupi atas orang tersebut dan Allah ampuni baginya. Maha suci Allah dan maha tinggi. Fa innahu jalla wa ala wasattar. Nah, maka sungguh Allah Azza adalah sattar. Maka ada orang namanya Abu Sattar karena Allah adalah namanya Sattar satar gitu. Maha penutup. Sebagian ulama mereka menamai orang ada orang mengatakan satar, atau satar. Allah adalah satar maha penutup bagi para hambanya. Wa wal muhsin al karim al jawad. Dan dialah adalah muhsin berbuat esan, berbuat derma, jawad sama saja. Allah maha derma. fayuqarriruhu bidunubihi maka Allah memberikan keikraran dengan dos dengan dosa-dosanya orang tadi kenapa liya'rifa fadlallahi alaihi agar hambanya tadi itu mengetahui keutamaan Allah atas orang tersebut dan agar mengetahui ihsannya Allah kepadanya summa yukhbiruhu kemudian Allah memberi kabar kepada dia annahu bahwasanya dia Allah sataroha menutupi dosa-dosa tadi dunub manas karena dia jamam taksir yu'amalu mamalatil manas wahidah nas wahid kemudian Allah menutupi dosa-dosanya tadi atas orang tersebut di dunia wa yaghfiru alaihi al-yawma di dunia ditutupi hari ini pada hari kiamat diampuni Wadin najwa benar abdi wa benar rabbi jalla wa ala wadin najwa. Omong-omongan yang pelan tadi adalah terjadi antara Allah dan terjadi antara Robnya, antara hamba dan antara Robnya jalla wa ala. Najwa. Najwa adalah bisik-bisik. Najwa maknanya fisik Bisik-bisik. La khara fi kasrin min najwa. Bapak min najwa min najwakum. Hmm? إلا من أمر في أيوة najwa. Najwa ya omongan bisik-bisik. Nah, di situ bisik-bisiknya Allah dengan nama tadi hatta ya doakana fahu alaihi. Itu namanya, kana fahu. Jadi disendirikan orang tadi. Seseorang dari kita disendirikan oleh Allah, gak ada yang lain tahu. Itu namanya ya doakana fahu alaihi. Maka dikatakan apa mana kanif? Kanif itu apa? Kanif itu adalah seperti tempat buang air besar itu dikatakan kanif kenapa? Karena tempat yang tertu, tertutup. Nafum? Tempat buang air besar dikatakan kanif. Tahu jamban? Jamban itu kalau orang dulu zaman tahun 70-an, 80-an itu jamban itu di luar rumah terus sendiri tutup. Nah, itu namanya kanif jamban buangan besar. Apa? Tahu. Orang di desa tahu terus Eh, tinggal di desa. Kalau di kota mungkin nggak tahu. <clears throat> Lukanif. Maka di sini hatta apa apahu disendirikan oleh Allah SWT. Bayangkan sang pencipta. Betapa besarnya Allah, betapa agungnya, betapa ha? Tapi kita melihat di sini berbisnis dengan hambanya. Soal menesih, pertanyaan dari Syekh, pertanyaan dari Syekh bin Bas, "Mada qala sari ala najwa au qa au qala madha?" Apa yang dikatakan oleh Syari? Siapa Syari di sini? Ibnu Hajar rahimahullah taala. Apa dikatakan oleh Ibnu Hajar tentang kalimat najwa yang tertera dalam hadis tadi? atau alkolama atau, atau yang telah lewat. Sebabnya sebagian santrinya Syekh bin Baz mengatakan qala al-Habib bin Hajar fil Fathi Al-Bari, jilid 13, halaman 477. Al-hadis al-khamis yang kelima hadis Ibn Umar radhiyallahu ma bin najwa qalu yadnu ahadukum min rabbih. Qala Ibn Tin yakni yakrubu min rahmatihi. Tengok takwil. Yadnu ahadukum min rabbih Kata Ibnu Hajar mendalilkan kalamnya Ibnu Tin, yakni yakrubu min rahmatihi, mendekat kepada rahmatnya Allah. Kata Ibnu Tin, wa huwa sa'igun fil lugha. Apa makna sa'ig? Ah, sapa iso ngerteni makna sa'ig? Sa'ig isim apa? Terman. siapa? Siapa Fi'il nantinya apa? Hmm? Sarung. Sego. Ya sago ya sego sego yasku bahwa saik sago ya sugu bahwa saik mana sago boleh bisa saja katanya kata Ibnu Tin ya dunu ahadukum rabbihi diartikan yakrubu min rahmatihi ini bisa saja dalam bahasa seperti itu katanya yuqalu fulanun koribun min fulanin dikatakan fulan dekat kepada si fulan tapi yang diinginkan adalah rutbahnya, tingkatannya, bukan hakikatnya. Dia itu dekat dengan saya walaupun di Surabaya, itu namanya rutbahnya. Gubernur Surabaya itu dekat dengan Jokowi. Nah, itu katanya apa? Walaupun Surabaya Jakarta tapi belum katakan dekat. Maksudnya apa? Kedudukannya aja yang dekat gitu. Itu maunya. Jadi ya dulu ahadukum rabbi itu enggak Bukan kok dekat kepada Rabbnya tapi cuma apa? Mendekat kepada rahmatnya saja. Itu namanya tak takwil, mengeluarkan makna yang dohir kepada makna yang tidak dohir. Nah. Pemisru inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin dan semisal dengan ini katanya dan semuanya rahmatnya Allah adalah dekat kepada dari orang-orang muhsinin. Entah Inta kalamu Allah. Tengok di sini ya, perhatikan. Syekh bin Bas tanya kepada murid-muridnya terkait dengan komentarnya Ibnu Hajar dalam masalah Najwa tadi. Bisik-bisiknya sama dengan soal antara kita. Kenapa kau tanya? Karena beliau telah melewati kalimat ini sebelumnya. Cuma karena beliau adalah buta, nggak bisa baca, tanya kepada muridnya supaya dibacakan. Mabum? Hah? Mabum? Nah tadi. Jadi beliau sebenarnya tahu, telah tahu apa komentarnya ibu Nutin dalam lafaz ini sudah tahu dan telah dilewati. Tapi kenapa kau bertanya? Karena beliau nggak bisa baca lagi. Terbuta. Maka dibaca tadi kedengar. Ya dunu ahadukum min rabbih diartikan kerubu. Ahadukum min rahmati rabbih. Nah kok iso? Nah itu. Katanya ini bisa saja seperti itu. Boleh katanya dipakai seperti itu. Seperti fulanun. Fulan itu dekat dengan si fulan. Maknanya bukan dekat orangnya. Bukan jejeran. Tapi kedudukannya aja yang dekat. Gubernur Sulawesi dekat dengan Menteri Agama. Nah. Bukan kok dekat orangnya tapi apa? Kedudukannya aja de dekat. Nah. Walaupun jauh antara dua orang tadi. Ini maunya seperti itu. Bukan kok seorang dari kita mendekat kepada Allah dengan benar-benar dekat yang ada najwa tadi bisik-bisik tadi. Kata dia mustahil maunya, maunya berarti mustahil. Ibnu Hajar mengakuinya. Berarti Ibnu Hajar mengakui perkataannya Ibnu Tin. Kenapa? Karena nggak ada komentar dari Ibnu Hajar. Itulah Itulah bahwasanya Ibnu Hajar adalah seorang yang ikut dari, dari kalangan muawil para pentabel sifat-sifat Allah. Dari sini dikatakan dia adalah As'ari. Pemahamannya pemahaman Asy'ariyah dari kalangan ahlul bidah dalam masalah ini. Apa? Kalau bin Bas wahada ta'wilun layam bagi tawil yang tadi dikatakan oleh Ibnu Tin yang dinukil oleh Ibnu Hajar tadi tawil yang enggak sepatutnya. Wahada ta'wilun layam bagi ini adalah pentakwilan yang enggak bagus. Wa al aslu anau dunuun hakikiyun minhu subhanahu wa ta'ala dunuun hakikiyun ala lawajil ya'lamu subhanahu. Hukum asal dalam pembahasannya adalah kedekatan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. dunuun Dunuun bacanya ini. Dunuun, danaya, denu. Dunuan. <clears throat> Kenapa dunia dikatakan dunia? Karena dunia dana itu pendek, dekat. Maka dunia dikatakan dunia karena apa? Karena de dekat. mau sedelok. Ning suweku dalam kubur. Sampai nanti di akhirat pol suwe ini enggak ada habisnya. Nah, itu suwe. Sampai nanti di akhirat. tak <clears throat> sebentar. Perhatikan di situ. <clears throat> Al aslu asal terbahasa dalam masalah ini bahwasanya kedekatan yang hakiki yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dunuun hakikiun kedekatan yang sebenarnya di atas segi yang diketahui oleh Allah. Yang diketahui oleh Allah Maha Tinggi maksud sih. Apa mana yudni? Eh? Apa mana yudni? Ayo. Ditontok loh, eh? Apa? Masuk, temen lah. Ayo, tur. Satunya. Apa namanya ini? Mendekatkan. Ini filmannya bunyinya apa? Eh? Dana, dana ikun di mau eh? ah, dana lemuli lemudi. Eh? Adna yud yudni. Kalau dana <laughs> dana ya denu, adna ah, yud yudni. Dana ya denu. Dunuan. Kalau adna, yudni ya idnaan. Idna. Nah. Masdar dari kata adna, idna. Masdar dari kata dana, dunun. Ngono lho, Bro. Aduh, belajar sore pegel Pak Musin ngajar. Enggak diperhatekno. kok jibir Pak Musin esuk. Jibir sini wis gede-gede nah senengane bola tok wae wa yudni abdahu al mu'mina kama yasaudunu wan khoson maka dia Allah mendekatkan hambanya yang mukmin sebagaimana Allah kehendaki kedekatan yang khusus Hah? Bayangkan. Fayukarriruhu bidunubi wa yas'aluhu. Ah, maka Allah itu memberikan pengakuan dengan dosa-dosanya dan tanya, apa to dosamu kok lakoni kene iki? Yo, ya, yo. Ya. Yo ya, ya Allah. Wes, kowe tak tutupi, saya tak ampuni. Paham? Biar kowe tak tutupi dosamu, enggak ketahuan orang, sekarang tak ampuni. Nah. Kenapa fadlan minhu wa ihsanan jalla wa ala wa idharan li rahmati wa judi wa karamihi. Karena demi murni keutamaan dari Allah, demi keihsanan dari Allah Jalla wa'ala, dan demi izhar menampakkan rahmatnya Allah dan dermanya Allah kepada seseorang di antara kita, mukmin. Nah, yanzilu liyahkuma baina ibadi bil adl subhanahu wa ta'ala. yanzilu dan Allah turun. Apa tujuannya? Lam lam taklil liyahkuma dengan tujuan untuk menegakkan hukum di antara hamba-hambanya dengan keadilan hukum yang adil maha suci Allah dan maha tinggi. Walakin dan akan tetapi la ya'lamu kaifiyat hadzal dunu illa huwa subhanahu wa ta'ala kan dan akan tetapi tidak ada yang mengetahui bagaimana kaifa itu adalah tentang hayat. Kaifa istifham untuk bentuk Kaya apa. Tidak ada yang mengetahui kaya apa kedekatan ini antara Allah dengan saudara kita, seorang mukmin. Tidak ada yang tahu kecuali subhanahu wa ta'ala bagaimana kedekatannya. Koyo opo. Dunuun khusun la ya'lamu kaifiyato illahu wa subhanahu wa ta'ala. Kedekatan yang khusus. Tidak ada yang mengetahui kaya apa kedekatannya Allah dengan seorang saudara kita tadi itu kecuali dia sendiri Allah yang maha tahu. Kenapa? Karena tidak diceritakan dekatnya adalah begini-begini nggak ada penjelasan. Mafhum? Hah? Ini adalah pelajaran yang penting, akidah. Enggak gampang terseret. Soalun hadza min ta'wilatil asyairah ahsanu ilaik. Kata muridnya bilang pada Syekh bin Bas tanya, "Apakah ini termasuk takwil-takwilnya asyairah?" Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Jawabannya naun minat ta'wil ini termasuk bentuk daripada ta'wil. Qala habib bin Hajar rahimahullah taala wa qawlu fayadu kanafu bi fathil kaf wan nun ba'da faun wal murad bil kanaf sater. Siter dan sater. Artinya apa? Allah memberikan tutup pada dia ketika ngomong nggak ada yang tahu. Faqad ja'a mufassaran bidalika fi riwayati Abdullah bin Al-Mubarak an Muhammad bin Siwah bin Sawah an qatada faqala fi asal hadis Qala Abdullah bin Al-Mubarak kana fahu satarahu satara satruhu akhrajul musannif fi musannif fi kitab khalqi af'al ibad Siapa musannif siapa sini musannif Akhrajul musannif siapa musannif sini Ah Imam Bukhari Membunuh milik kitab khalqu ab al-libat. Wal makna annahu tuhitu bihi inayatu atama. tama Waman waman rawahu bil musannad al maksurah fakot sahafa alama jajama bi jam'un minal ulama inta kalam natal. Baik insyaallah kita sambung lagi pada waktu yang datang alhamdulillah alamin. Tafadhalu.